Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran iban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pembahasan yang ketiga dari al-mu'rabatu bil huruf ya isim-isim yang mu'rab dengan tanda huruf. Yang ketiga adalah al-asmaul khamsatu isim-isim yang lima. Ta'rifuhu definisinya hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumalin. Ya dia adalah ayahmu, saudara laki-lakimu, ya iparmu, mulutmu dan pemilik harta. <clears throat> Hukmuhu bagaimana hukumnya? turfa wabil wawi <clears throat> dimarfukan dengan tanda wawu wa tunsabu bil alifi dimansubkan dengan tanda alif watujarru bil ya'i dan dimajrurkan dengan tanda ya Fahiyatu rabu bil wawi raf'an <clears throat> dan contoh yang diirabkan di i'rab dengan tanda wau adalah ketika rafa nahwu qaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah taala dalam surat Yusuf ayat 94 qala abuhum wa qaulihi ta'ala fi surati syu'ara ayat 102 qala lahum akhuhum wa qawlihi ta'ala fi surati talaq ayat 7 liyunfiq zu sa'atin <clears throat> itu adalah contoh-contoh ya dari isim-isim yang lima yang di Arab dengan tanda wau pada kondisi marfu yaitu abuhum akhuhum dan zu Selanjutnya wa turabu bil alif nasban dan diirab dengan tanda alif dia ketika mansub nahu qouli ta'ala waja'u abahum dalam ayat yang lain wa nahfazu akhana dan dalam, dalam ayat yang lain wa ati dzal qurba haqqahu <clears throat> yang tadi yang pertama artinya ya qala abuhum telah berkata ayah mereka qala lahum akhuhum telah berkata saudara laki-laki mereka kepada mereka liyunfiq azu sa'atin ya hendaknya pemilik uh, kemampuan itu menginfakkan hartanya waja'u abahum dan mereka datang kepada bapak mereka wa nahfadzu akhana dan kami menjaga saudara laki-laki kami wa ati dal qurba haqqahu dan berikanlah ya kepada pemilik kerabat haknya ya. Selanjutnya wa turabu bil ya'i dan di i'rab dengan tanda huruf ya <clears throat> itu ketika majrur. Nahu qaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah taala ya, dalam surat Yusuf ayat 63 raja'u ila abihim dan mereka kembali kepada bapak mereka Waqalihi dan firman Allah yang lain dalam surat Qasas sanashuddu adudaka bi akhika dan kami akan membantumu dengan saudara laki-lakimu. Waqalihi dan firman Allah yang lain dalam surat Al-Anfal walidil kurba dan bagi pemilik kerabat ya. maka di sana abihum akhika lidil kurba itu adalah contoh-contoh isim-isim yang lima ketika dia majrur. Fawaidun watan bihat <clears throat> faidah dan catatan-catatan penting. Yang pertama alhamu ya. Uqaribu zawjil mar'ati wa rubama utaliqu ala uqaribu zawzah. Alhamu artinya ipar, ya itu bisa bermakna kerabat ya dari uh, suami terkadang juga kerabat dari istri. Maka bisa dikatakan takulu jaa lah lah datang iparmu ya ipar dari istri wa itu hamaki wa tu ala hami, hamika hamiki dan aku memberi salam kepada iparmu ya, itu hamaka aku melihat iparmu cuman iparnya ini bisa bermakna ipar dari suami atau ipar dari laki-laki Yanzur ini bisa dilihat di Qatrun Nada halaman 62 dan Hasyatu Sabban ya halaman 69 juz 1. Yang kedua fu artinya mulut huwal famu itu adalah mulut. yashtarutu alla yakuna bil mim. Ya penulisannya itu alfam ya mulut ya. Ada mimnya nahwu semisal pada contoh fuka ya nazifun Ya, mulutmu bersih. Nazzafa nazzafa faka. Ya, dia membersihkan mulutmu. Nazartu ila fika. Aku melihat kepada mulutmu. Yang ketiga zu zu bima sahibun. Zu maknanya adalah pemilik. Wa inna maqala zu malin maka sungguhnya hanya dikatakan pemilik harta zu malin walam yuqal zuka dan tidak dikatakan pemilikmu li anna zu karena zu tersebut la tudafu ila dhamiri tidak dimudafkan atau tidak disandarkan kepada dhamir. Bal illa ismin jin bal illa ismi jinsin kalmalin kalmali. Nah, akan tetapi hanya disandarkan kepada isim jenis seperti mal harta. Jadi tidak boleh dikatakan zuka. Yang boleh ada zu malin, ya zu fadlin, kurba dan lainnya. Hanya bisa disandarkan kepada isim-isim jenis. Yang keempat al-kalimatul lati taqu ba'dal asma'il khamsati turabu mudhafan ilaihi daiman. Ya, kata yang terletak setelah isim-isim yang lima itu diirab dengan diirab sebagai mudhaf ilaih selamanya. Sawa'an kanat isman zahiran sama saja mau eh, eh, sama saja mau dia isim zahir semisal radhiyallahu an Abi Bakrin Allah meridha meridhai ya atas Abu Bakar ya maka Bakrin di situ adalah mudhaf ilaih atau sama saja amma dom, am domiran nahu salim ala abika berilah salam kepada ayahmu maka ka di sana adalah mudhaf ilaih jadi intinya isim yang terletak setelah Isim-isim yang lima itu di Arab sebagai mudhafun ilaih selamanya. Selanjutnya, wa'lam anna al-asma' al-khamsata la tu'rabu bil hurufi illa idza tawafara fiha arba'atu syurutin tadhkuruha fi ma yali. <clears throat> Ya ketahuilah bahwasanya isim-isim yang lima itu tidak diirab dengan huruf kecuali jika ya Padanya itu memenuhi empat syarat. Penyebutannya, penyebutan dari syarat-syarat tersebut ada di bawah ini, di halaman 50. Syurutu i'rabil asma'il khamsati bil hurufi. Syarat-syarat i'rab isim isim yang lima dengan huruf. Yang pertama antakuna mufradan. Bahwasannya harus isim yang lima itu harus mufrad tidak boleh tidak. Fa in sunniyat uribat i'rabal musanna. Apabila isim yang limanya itu dibuat musanna, maka di i'rab sebagaimana i'rab isim musanna. Semisal pada contoh nahwu ja'al akhawani wa ra'aitul akhawaini wa sallamtu 'alal akhawaini. Ya, catatan kaki fal akhawani fil maka fal akhawani artinya uh, dua orang saudara laki-laki ya ja'al akhawani telah datang dua orang saudara laki-laki ra'aitul akhawaini aku melihat dua orang saudara laki-laki wasallamtu alal akhawaini aku memberi salam kepada dua orang saudara laki-laki <clears throat> fal akhawani maka kata al akhawani fil misalil awwali fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al alifu ya pada misal yang pertama, al-akhawani tersebut adalah fa'il, iya, robnya marfu dan tanda marfunya adalah alif. Wa fil misal disani al-akhawaini dan pemisalan yang kedua, ya al-akhawaini ya pada kata itu al-akhawaini al-akhawaini di sana sebagai maf'ulun bihi mansubun ya, robnya mansub wa alamatu nasbihi al-ya'u dan tanda mansubnya adalah huruf ya. Wafil misal salis dan pemisalan yang ketiga yaitu pada salam tu alal akhwa ini <clears throat> maka al akhwa ini di sana ismun majrurun ya wa matujarihi al ya dan tanda majurnya adalah huruf ya <clears throat> wa in jumi'at uribat al jam'i dan ketika isim yang limanya itu dibuat jama maka diirobnya sebagaimana i'rab pada jama Semisal pada contoh ja'al aba'u telah datang ayah-ayah atau bapak-bapak. Waro'aitul aba'a. Aku melihat bapak-bapak. Wassalam tu'alal aba'i. Dan aku memberi salam kepada bapak-bapak. Ya, maka fal aba'u maka kata al aba'u fil misalil awwali pada pemisalan yang pertama ja al aba'u ya adalah fa'ilun dia fa'il pelaku i'rabnya marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahirah dan tanda marfu'nya adalah dhammah yang nampak wa fil misal disani dalam contoh yang kedua yaitu ra'aitul abaa ya al abaa di sana maf'ulun bih objek i'rabnya mansubun wa alamatu nasbihi dan tanda mansubnya Al-fathatu al-fathatu zahiratu fathah yang nampak. Wa fil misal salis dan pada contoh yang ketiga salam tu alal abai ya al abai di sana adalah ismun majrurun wa alamatu jarrihi dan tanda jernya al kasratu zahirah kasrah yang nampak. Itu syarat yang pertama. Jadi wajib mufrad. Yang kedua antakuna mukabbirah mukabbiratan. Ya, isim al asma wal khamsahnya itu berupa isim yang mukabbirah, isim-isim yang menunjukkan makna besar. Fa in ketika isimnya itu dimaknai untuk mengecilkan semisal ka ya, saudara laki-laki yang kecil, wabayi ayah atau bapak yang kecil, uribat bil harakati zahirah, maka di dengan harakat yang nampak. Ya, Isim-isim yang dikecilkan itu uh, wazannya ya fu'ail ya. Fu'ail. Misal kita bun buku saat dibuat uh, isim yang sogir itu menjadi kutaib. Umar menjadi Umir, Akhun menjadi ukhay ya. Dan seterusnya. Sadis menjadi Sudais yang bermakna kecil. Misal pada contoh jaa Yuka, telah datang saudara laki-laki kecilmu raaitu ukhayyaka aku melihat saudara laki-laki kecilmu tu ala ukhayyika dan aku memberi salam kepada saudara laki laki kecilmu fa ukhayyuka ya fil misalil awal ya pada contoh yang pertama itu sebagai fa'il ya rabnya marfu wa alamatu Raf'ihi ad zahirah dan tanda marfunya adalah domah yang nampak. Wa fil misal disani dan pada contoh yang kedua maf'ulun bih itu sebagai maf'ulun bih i'rabnya mansub dan tanda mansubnya adalah fathah zahirah. Wa fil misal disalis pada contoh yang ketiga ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahirah. Ya, dia adalah isim majrur dan tanda majrurnya adalah kasrah yang nampak wal kafu fil jam'i dan kaf itu uh, dan oh ya dan kaf itu fil jam fil ja, fil jami' ya itu uh, i'rabnya dhamirun muttasil ya mabniun alal fathi ya, dan huruf kaf fil jami'i ya huruf kaf pada keseluruhan contoh maksudnya ukhayyuka ukhayyaka ukhayyika ka di sana adalah dhamirun muttasilun mabniun alal fathi ya fi mahalli jarri fi mahalli jarrin ya mudhafun ilaih ya dia adalah dhamir yang bersambung dan dia mabni dengan tanda fathah dalam kedudukan majrur sebagai mudhaf ilaih syarat yang ketiga antakuna mudhafatan di isim yang lima itu harus disandarkan atau dimudofkan. Fa'in lam tudof u'ribat bil harakati zahirah. Ketika dia tidak dimudofkan, maka di'i'rab dengan tanda harokat yang nampak. Semisal nahwu ja'abun, telah datang bapak. Warait wara'aitu aban. Aku melihat bapak. Wasalam tu ala abin. Dan aku memberi salam kepada bapak. Maka abun di sana bukan lagi isim yang lima karena dia tidak dimudofkan atau disandarkan kepada sesuatu yang lain. Namun menyendiri maka dia bukan isim yang lima. Fa abun ya fi misalil awal pada contoh yang pertama ya fa ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ya, dhammatu zahira wa fil misal tsani maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu wa fil misal salis ismun majrurun Wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu. Tanda yang atau syarat yang keempat antakuna idafatuha ila ghairi ya'i. Ya, isim yang lima itu diidofat harus diidofatkan atau disandarkan kepada selain ya. Fa in udifat ilal ya'i uribat bil harakatil muqaddarati. Ketika isim-isim yang lima itu diidofatkan kepada huruf ya, maka diirob dengan tanda harokat daroh tidak lagi dengan huruf semisal pada contoh jaa akhi telah datang saudara laki-lakiku wa raaitu akhi Ya aku melihat saudara laki-lakiku wasallam tu ala akhi aku memberi salam kepada saudara laki-lakiku. Fa akhi ya fil misalil awal pada contoh yang pertama adalah fa'ilun adalah pelaku marfu'un wa alamatu raf'ihi al muqaddarah alama qabla ya ya alama qabla ya ilmu mutakallimi ya lil mahali harakatil munasibati ya maka akhir yang pertama itu i'rabnya marfu tandanya uh, tanda marfunya adalah dhammah muqaddarah karena setelahnya itu adalah ya mutakalim ya menunjukkan kepemilikan dan i'rabnya itu darah untuk mencocoki wa fil misal lisani dalam contoh yang kedua itu akhi akhi di sana maf'ulun bi objek i'rabnya mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddarah dan tanda mansubnya adalah fathah muqaddarah Wafil misal salis pada contoh yang terakhir Akhir di sana ismun majrurun isim majrur walamatu jarrihi al kasratu al muqaddaratu wal ya'u fil jami'i dhamirun muttasilun mabniun